Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 19 April 2021 bertepatan dengan 7 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Salat Tarawih wal Witr. Pembahasan di Fakultas Fikih dari kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam pembahasan salat tarawih dan salat witr. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-17 tentang surut diterimanya Sholat tarawih dan witir seseorang dan penghalangnya. Apa itu penghalang? Maka akan kita bahas di pelajaran hari ini insya Allah. Maka dari surut barakallahu fikum yang keenam, ada Coba sebutkan lima syarat yang sebelumnya. Awalan, aniyah, kedua, setrul Allah, aurah yang ketiga, Istiqbal al kiblah keempat haroh min minal hadas wal khamis taharatul badan wal makan wal libas. Maka surut yang lima tadi adalah surut mada surut sehat. Dan di sana ada surut wujub. Kam surutul wujub? Salah sah Mahiyah Al-Islam wal akal wal bulu Sekarang kita lengkapi syarat yang keenam dan ini syarat yang terakhir dari diterimanya sholat. Maka dari surut tasihah juga adalah al-ilm bidukhulil waqt. Pengetahuan kapan masuknya waktu sholat tarawih dan kapan keluarnya sholat tarawih. Maka barang siapa yang fa'alahu fi ghairi waqtihi minal ma'al ilm fidalik lam yukbal. Barang siapa seseorang mengetahui waktunya dan melaksanakan dari yang selain waktunya, maka dia salatnya tidak diterima. Maka kharaja min taqidil ilm yang di, yang diinginkan di sini surutnya adalah mengetahui Waktu masuk dan waktu keluar, keluar dari al-ilm adalah anisian. Maka bisa jadi orang melaksanakan sholat di luar waktunya karena lupa. Maka di sini kita tidak menginginkan di luar waktu. Ataupun yang kedua bukan lupa tetapi golabat alaihi naum. Seperti orang-orang yang Galabat alaihi dari salat malam. Sehingga tidak melaksanakan salat tarawih ataupun witir terutama yang di malam hari. Maka syarat yang keenam al-ilm bidukhulil waqt bihada syarat min surut Imam Ahmad wa Imam Asy-Syafi'i. Dan dalilnya minal kitab wa sunnah tentang syarat sahah harus mengikuti waktu. Yang pertama, seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawkuta. Di surat An-Nisa. Inna salata sungguhnya salat itu kanat alal mu'minin. Dijadikan bagi kaum mukminin kitaban mauquta. Kitaban ay bimakna wajiban. Mauqutan maknanya wajib-wajibnya itu dibagi-bagi dalam waktu-waktu tertentu. Maka oleh sebab itu telah ditafsirkan ayat ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Inna sholata kana kanat alal mu'minin kitaban mawukutan yakni mafrudon mawukutan. Maka tafsir ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan juga Imam At-Tabari yang maknanya adalah Ibnu Abbas mentafsirkan inna salata kanat alal mu'minin kitaban mauquta yakni mafrudon bahwa kewajiban-kewajibannya itu ditentukan waktu-waktunya. Maka tidak boleh sholat fajar di waktu zuhur. Tidak boleh sholat zuhur di waktu tenggelamnya matahari. Semua ibadah kewajiban sholat telah ditentukan waktunya. Begitupun sholat tarawih wa sholat witr. Maka tidak boleh sekarang setelah zuhur ini kita ya Allah tarawih berjamaah. Boleh apa tidak? Tidak. Karena apa? Tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan di dalam sunnah. Maka asar ini barakallahu fikum dari Ibnu Abbas dikeluarkan dari berbagai jalan. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan silsilah al awfiyin Haddatsani Muhammad bin Sa'ad, haddatsani Abi, haddatsani Ammi an Abi an Abihi an Ibnu Abbas. Hada sanad masyhur bi silsilah al-Aufiyin. Maka silsilah al adalah silsilah yang do'if. Namun telah diikuti mutaba'ah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya yang mafkur dan sekarang kebanyakan diambil dari tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dari jalan Haddatsani Abi, yakni Abu Hatim Imam, haddatsana Abu Saleh, haddatsani Muawiyah bin Saleh, haddatsani Muawiyah bin Saleh an Ali an Ibni Abbas. Maka sanad ini pun dhaif karena Ali huwa Ibnu Abi Talha lam yasma min Ibni Abbas fi tafsir. Dan riwayat di sini dari Ali ibnu Abi Talha dari ibnu Abbas mungkotek. Dari dua jalan ini naiklah kepada derajat Hasan Ligoiri. Maka oleh sebab itu para ulama berkata seperti Qalal Qurtubi di tafsir hadhil ayah kitaban mauquta ay mu'akkotah mafrudah wal makna inda ahli lugah mafrud liwakti bi'ainihi yuqalu waktuhu fahuwa mauqut Maknanya ditetapkan waktu-waktunya. Tidak bisa sembarangan seseorang beribadah sholat duha di waktu maghrib. Sholat maghrib di waktu tengah malam. Maka tidak bisa. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Adapun pendalilan di dalam hadis dan pendalilan di dalam hadis ini lebih jelas tentunya. Perkara yang datang dari hadis lebih jelas karena hadis adalah penjelas dari Al-Qur'an. Maka di dalam hadis seperti disebutkan oleh penulis di dalam matan dari Abi Hurairah. Ausani khalili bisalat la ada'uhunna hatta amut. Saumu salasati ayam mingkul di syahr wa salati duha wa naum ala witrin. Maka yang pertama, penulis beristidlal dengan hadis mutafakun alaih an Abi Hurairah. Bahwa Nabi Khalili telah mewasiatkan kepadaku agar tidak meninggalkan tiga perkara ini. Pertama, melaksanakan puasa tiga hari dalam satu bulan, hari ayamil bid, yang malamnya itu 13, 14, 15 full moon di saat bulan purnama. Dan yang kedua, agar melaksanakan duha dua rakaah jangan ditinggalkan. Dan yang ketiga, melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Di sini wajah pendalilannya adalah waan anama qoblal witir agar aku melaksanakan witir sebelum tidur. Maknanya sholatul witer itu dan juga padanya sholatul malam. Karena sholat witer bisa jadi tiga, bisa jadi lima, bisa jadi tujuh. Maka dia sholat malam. Dan dia sholat tarawih. Bedanya sholat malam dengan sholat tarawih. Sholat tarawih dikhususkan di bulan Ramadan. Dan sholat malam di setiap malam. Istilahnya kiamulail ataupun tahajud. Maka di hadis yang mutafakun alaih di sini wajah pendalilannya bahwa waktu sholat witr waktu sholat tarawih dia di malam hari. Namun di sini pun waktunya luas di malam hari kapan? Karena di dalam hadis ini disebutkan sebelum aku tidur Abu Hurairah walau alam tidur jam berapa yang jelas setelah sholat isya dan setelah sholat isya di zaman Nabi adalah al-atamah Sholat isya itu diakhirkan 9, 9.30. Maka wallahu alam tidur setelah itu. Maka di sini yang menjadi pendalilan sholatnya Abu Hurairah sebelum tidur bisa jadi jam 9:10 setelah sholat isya. Ini istighfar dari hadis Abi Hurairah. Meskipun tidak begitu clear. Namun telah datang di riwayat dari sahabat yang lain dari Jabir ibni Abdullah. Hadis Jabir ibni Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini menjadi lebih jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khafa alla yakuma min akhiri lain fal yutir awalahu." Barang siapa yang memang dia tidak mampu untuk sholat di akhir, seperti orang yang mungkin ada pekerjaan membahas sesuatu ataupun murajaah dan sebagainya. Sehingga dia tidak bisa tidur kecuali jam 1 begadang. Dan jika dia tidur akan bangun ditakutkan nanti mendekati fajar. Maka mungkin tidak sholat malam. Maka kata Nabi, sholat di awalnya. Maknanya sebelum tidur. Maka di sini menjadi pendalilan waktu sebelum tidur itu dari waktu sholat witr. Dan begitu pun waman tami'a an yakuma akhirahu falyutir akhirul lain. Fa inna salata akhiril lail masudah wa dzalika afdal. Nah, setelah datang yang afdal jika di akhirnya. Namun bagi siapa yang memang tami'a aglabudhon dia akan bangun. Seperti setelah sholat isya, kemudian dia tidur jam 10, yang mana badan akan rohah, akan sehat jam 10, jam 11, kemudian dia akan bangun jam 3. Itu aglabudon, dia akan bangun karena sudah tidur 4 jam, 5 jam. Maka kalau begitu, dia bisa menjamin dirinya untuk bangun malam, bangunlah malam. Lebih baik daripada sholat witir atau tahajud sebelum tidur. Maka dari sini pendalilannya jelas bahwa waktu dari sholat leil itu adalah dia mulai dari malam ba'dal isya sampai kepada mendekati al-fajr. Maka ini pendalilan dari hadis Abi Hurairah dan hadis Jabir. Maka surut sehah dari salatil witr kapan? An yusalliha ma baina salatil isya wa tulu'il fajr athani. Hada huwa. Setelah salat isya, maknanya antara maghrib dan isya boleh sholat tahajud? Bainal maghrib wal isya? La, lima dari anna qabla al isya. Wakadalika yusalli ba'da salatil fajr, sholat tahajud boleh? Tidak. Maka waktunya ma baina salatil isya wa tulu'il fajr atsani. Dan tafsirnya seperti di hadis Jabir. Mungkin di awal lail wa mungkin fi akhir lail. Bisa dilaksanakan di awal malam seperti hadis Abu Hurairah, "Ausani Khalil bi salat utiru qabla an anam." Dan bisa di akhir wahada afdal kama qala Rasulullah fi hadis Jabir. Barang siapa yang melaksanakannya di akhir malam mas'udah. Maka dia itu dipersaksikan maka di sini waktunya lebih baik diakhirkan. Maka ini dari syarat yang terakhir, syarat yang keenam. Dan disyaratkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sehingga orang yang melaksanakan sholat witir di waktu maghrib, melaksanakan sholat witir di waktu fajar, itu tidak diterima sholatnya. Maka selesai di pembahasan kita dari surut salatil witr. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya mawani usalatil witr wa tarawih. Penghalang dari salatil witr dan tarawih. Apa makna penghalang forbidden? Forbidden ataupun penghalang yang menghalangi seseorang dari sholat kok bisa? Maka di sini barakallahu fikum seperti di pembahasan terdahulu di dalam permasalahan siam Ramadan. Bahwa siam Ramadan mempunyai surut dan begitu pun selain itu mempunyai penghalang. Begitupun di sini sholat tarawih dan witir mempunyai surut dan juga mempunyai forbidden penghalang. Maka ucapan penulis mawani usolatil witr wa sholati tarawih ma maknal mawane mawani usolah jam utaksir min mane. Maka mawane adalah penghalang-penghalang. Mufradnya adalah mane. Wa ta'riful mane apa definisi al mane? Definisi al-mane, ta'riful mane, abs minas syarf. Dia lawannya dari syarf. Apa itu? yalzam min wujudihi adamul hukum. Wa yalzam min adamihi wujud wala adam. Maknanya, apa-apa yang mengilzamkan jika datang penghalang itu tidak ada hukum ibadah. Dan tidak melazimkan dengan ketiadaan ada hukum dan ada ibadah. Ini lawannya dari syarat. Maka ini definisi yang kami nukil dari ilmi usul dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Raudutun Nazir. Maka disebutkan definisi dari makna mayal zamin wujudihi adamul hukum. Maknanya jika datang penghalang, maka tidak boleh yang namanya ibadah dilakukan. Jika datang penghalang. Lalu kalau begitu, apa itu al mane Apa khususnya dalam permasalahan sholat tarawih dan sholat witir? Penghalangnya itu, penghalangnya adalah khusus kepada perempuan. Apa itu? Al-haid wan nifas maka maknanya di sini kembali kepada kaidah ta'riful mane mayal zamin wujudihil adamil hukum apa-apa jika datang turun penghalang ini maka tidak ada ibadah kal haid wan nifas fa idza ja'at al haid wan nifas ila imra'ah maka mamnu as-shalah wasiam mana dalilnya Dalilnya penulis menukilkan hadis yang mutafakun alaih dari Abi Sa'id al qudri Hadis ma'ruf an sya'nin nisa. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi adha au fitr. Nabi keluar di salat Id fitr au adha. Famarra ala nisa faqal ya ma'asyaran nisa tasaddaqna. Fa ini ra'aitukunna aktsara ahli nar. Faqulna wabima ya Rasulullah kala takturnal lakna wa taksurna al maka wahai para perempuan banyaklah beristighfar dan banyaklah menginfakkan harta-hartanya bersodakoh. Tujuannya apa? Untuk membebaskan diri dari api neraka. Karena aku melihat penghuni api neraka kebanyakan apa? Wanita. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa wanita itu di sisi peribadatan sangat lemah. Maka di sini ditanyakan, apa yang menyebabkan kami seperti itu? Disebutkan nuksanu aklin wadin. Kalian itu kurang akal dan kurang ibadah. Adapun kurang akal disebutkan alaisa syahadatul mar'ah mitlinis fi syahadati rajul. Persaksian perempuan itu setengah dari laki-laki. Contohnya, jika kita ingin mempersaksikan sesuatu, kita mengumpulkan suhur. jika laki-laki dua. Jika tidak ada laki-laki dua-duanya hanya laki-laki satu maka gantinya laki-laki satu dua perempuan. Jadi satu laki-laki berbanding dua perempuan. Kenapa? Karena dalam permasalahan akal dari segi ilmu psikologi bahwa sifat wanita itu dalam melihat perkara yang real, maka wanita melihat dengan perasaan. Hatinya bukan dengan akalnya. Berbeda dengan laki-laki. Maka oleh sebab itu dalam permasalahan persaksian, ditakutkan perempuan mempersaksikan dengan perasaan yang ada. Adapun laki-laki melihat dengan perkara yang real. Perkara yang konkret. Perkara yang objektif. Adapun perempuan kebanyakan subjektif melihat kepada perasaan. Maka tidak bisa dipersaksikan si demikian dan demikian mana syahidnya fulana satu orang. Tidak bisa. Di dalam syariah paling sedikit dua orang. Karena satu orang maknanya setengah dari laki-laki. Namun dua orang sama-sama melihat perkara itu bisa disaksikan gantinya satu laki-laki. Dan yang kedua, nuksanil ibadah. Maka disebutkan ini poin pendalilannya. Alaysa idha hadat lam tusol. Lam tusolli walam tasum. Syahidnya, maka perempuan jika dia datang haid tidak boleh sholat. Maka inilah makna mane. Mane itu forbidden. Di palang merah. Tidak boleh masuk. Jika datang haid maka tidak boleh sholat. Dan pendalilan yang kedua semakna dengan ini namun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Yang lafadznya hampir sama. Ya ma'syara nisa tasaddaqna wa aktirna al-istighfar. Fa ini ra'aitukuna aktara ahli nar. Maka sama. Fama bala nisa ya Rasulullah. Syahidnya di sini wa tamkutul layali ma tusalli wala tasum. Maka perempuan di saat datang dan halangan, dia itu tidak sholat dan tidak puasa di malam malam hari mereka. Maknanya dia tidak sholat untuk sholat malam dan sholat lima waktu. Dan begitu pun datang di riwayat Muslim dari sahabat yang lain dari Abi Hurairah dengan lafad yang sama seperti hadis Ibnu Umar. Maka dari tiga sahabat penulis beristidlal hadis yang mutafakun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri berkesendirian di Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan dari Abdullah bin Umar. Yang mana poin pendalilannya adalah al-haid wan nifas. Bagi yang masalah di dalam hadis ini disebutkan al-haid na'am. Kita fakna disebutkan al-haid. Di hadis disebutkan, Alaisat idha hadat imra'ah lam sali walam tasum, sepakat haid. Lalu mana pendalilan nifas? Di sini tidak disebutkan di dalam hadis nifas, hanya haid saja. Fa'aina dalil bahwa nifas minal mawane, dalilnya di dalam hadis yang lain dan juga di dalam ijma. Di dalam hadis yang lain maka penulis pun memasukkannya di dalam matan dua hadis dari Aisyah wa kadalika an Ummi Salamah. Hadis Aisyah tubayyinu bi anal haid hiya nifas. Bahwa haid itu adalah nifas seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wala nara ilal hajj hatta idza kunna bi sarfin au qariban minha hadat atau hittu. Fadakhala alaiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Faqala anafisti yakni al-haidah. Qultu na'am. Qala ina hada syai' katabahu Allah ala banati Adam faqdi ma yaqdil hajj ghaira an la tatufi bil bait hatta taktasili. Maka di dalam hadis ini kisah bagaimana Nabi melaksanakan haji bersama Aisyah. Yang mana Aisyah istri Nabi yang paling cerdas, paling muda, dan mempunyai keutamaan seperti dibahas di pelajaran yang lalu, di pelajaran malam. Maka di sini dia ada di saat mendekati surf di daerah yang dekat kepada surf maka jatuhlah halangan, forbidden, penutup dari ibadah. Maka akhirnya dia dalam keadaan sedih. Nabi masuk kepadanya wa ana abki. Menangis kenapa? Bukan menangisi hadrat wanita yang haid, tetapi menangisi bahwa ibadah haji yang memang jarang bagi perempuan kesempatan yang dalam setahun satu kali pada Allah dalam keadaan haid seperti itu. Maka dikatakan oleh Nabi Jangan bersedih dikarenakan perkara ini adalah perkara yang sudah menjadi kodok dan kodar bagi banat Adam. Namun yang menjadi poin pendalilan di sini adalah Nabi mengatakan anafisti. Dikatakan haid dengan nifas. Apakah anti nifas? Maka ini wajah pendalilan. Hadis mutafakun alaih dari Aisyah. Ternyata ucapan nifas untuk haid ini bukan untuk Aisyah juga. Untuk istri Nabi yang lain untuk Umi Salamah. Maka di hadis yang mutafakun alaih juga dari Umi Salamah, kisahnya lain. Baina ana ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaja'ah fi khamilah. Hittu. Maka di saat aku duduk bersama Nabi dalam keadaan bertelekan suami istri fi khamilah di tempat telekanan, tempat tidur, tempat berbaring. hitu. maka aku dalam keadaan haid fa'akhadtu haidati. Kemudian aku menggunakan pakaian haidku. Maka alhamdulillah di zaman sekarang dalam keadaan dimudahkan oleh Allah perempuan haid tinggal membeli pembalut sehingga tidak tercecer kemana-mana. Maka pada zaman Nabi belum ada mungkin produksi seperti ini sehingga perempuan-perempuan yang haid mengganti pakaian dengan pakaian haid yang biasa terkena haid agar tidak tercecer darah ke pakaian-pakaian yang masih baru ataupun pakaian yang memang suci bersih maka bersyukurlah di zaman sekarang maka Ummu Salamah mengambil pakaian haidnya faqala anafisti maka Nabi bertanya, karena mengganti dengan pakaian haid anafisti. Apakah anti nifas? Ini wajah pendalilan. Ditanyakan haid dengan ucapan nifas. Fakultu na'am. Fada'ani. Fatajatu ma'ahu fil khamilah. Maka Nabi membiarkan aku dan aku tetap duduk-duduk bersama Nabi di atas al-khamilah. Maka di sini menjadi dalil bolehnya perempuan yang haid itu untuk bercengkrama dengannya, tidak diusir dari tempat tidur atau yang lainnya tidak. Tetap bercengkrama dengannya dan sebagainya. Alhasil yang menjadi poin pendalilan di sini adalah anafisti, apakah anti dalam keadaan nifas? Maka dari dua hadis ini yutlak kalimatun nifas alal haid. Ada hukum tertentu. Pertama, kalimatul haid wan nifas amun wa khususun. Maknanya kalimat yang am dan khusus. Maknanya perempuan nifas itu diitlakkan kalimat nifas kepada perempuan yang melahirkan dan keluar darah yang selama sembilan bulan tidak keluar maka keluar bersama ketuban dan bayi itu dinamakan nifas. Itu istilah fikih dan istilah uruf. Dan juga haid untuk para perempuan yang bukan keluar karena melahirkan. Maka dia keluar hanya sepekan kurang ataupun lebih. Kita juga belum merasakannya. Katanya. Al-Muhim, itulah bedanya. Dari segi tafrik, definisi am dan khusus. Bahwa nifas itu adalah untuk permasalahan dengan bayi keluar dan dia 40 hari, 35 hari dan sebagainya. Adapun haid maka sepekan kurang ataupun lebih. Ini dari segi definisi yang berbeda. Namun dimutlakkan oleh Nabi kalimat haid juga nifas An-Nafisti di hadis Aisyah dan di hadis Umi Salamah An-Nafisti, maka dari sini para ulama mengambil hukum bahwa haid wan nifas sawa. Diambil ijma oleh para ulama bahwa makna haid dan nifas adalah sama sehingga disebutkan oleh Ibnu Hazm dinukilkan oleh An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu, Ibnu Hazm di Maratibil Ijma dan Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni dan yang lainnya banyak. Kami hanya menukilkan itu saja karena ibrahnya hanya nukil. Maka dinukilkan oleh para ulama tentang ijma. Dan di sini menjadi faidah juga dari segi kedokteran dan dari segi ilmu biologi bahwa nifas dengan haid darahnya sama, darah kotor, darah najis itu yang menjadi poin. Jika diperiksa darah haid dengan nifas sama karena nifas dia adalah sembilan bulan dari haid yang tidak pernah turun. Sehingga keluar dengan bayi dan dalam keadaan banyak jumlahnya sehingga 35 hari, 30 hari, 40 hari berbeda dengan haid yang hanya sepekan kurang atau lebih. Maka di sini hukumnya an-nifas wal haid sawa. Dalil minal hadis, anafisti, au dalil minal ijma. Maka Inilah dari makna penghalang. Sehingga terjawab sudah. Kenapa di dalam pendalilan haid minal mawane yastadil bi hadis Abi Sa'id wa hadis Abi Hurairah wa hadis Ibnu Umar alaisat imra'ah ida hadab, lam tusalli wa lam tasum lima tastadil bil haid wa aina dalil nifas hada huwal jawab an nifas wal haid sawa' Lama kala Rasulullah SAW li Aisyah anafisti. Wal wa ma'ruf Aisyah belum pernah hamil dan belum pernah nifas. Wa ti Umi Salamah yang mengganti pakaian menjadi pakaian haid anafisti. Maka disinilah wajah pendalilan. Tinggal permasalahan di sini menjelaskan kepada kita kaidah yang penting. Setelah kita mempelajari surut dari surut sihah ada enam untuk sholat tarawih dan witr Dan sholat wajib juga sama syaratnya. Dan surut wujub ada tiga. Maka sembilan surut. Surut wujub tiga, surut sehah enam. Maka jika seorang perempuan hendak melaksanakan sholat tarawih, sholat witr tahajud, atau sholat wajib, duhur, asr, maghrib, isya, fajar, maka dia memenuhi sembilan syarat tadi. Dia muslimah, akilah, balighah terpenuhi. Dan memenuhi syarat-syarat yang lain. Niat sekarang mau sholat duhur au nanti malam mau sholat tarawih. Niat wa istiqbalul kiblah. Dan juga toharoh. Dia bersuci dari junub. Ataupun bersuci dari hadas yang kecil. Dan juga mensucikan dari segala perkara yang tiga perkara mensucikan badannya, pakaiannya, dan mensucikan tempat untuk dia sholat. Kemudian syarat yang lain juga talbas khimar, menggunakan hijab, maka terpenuhi tujuh surut dengan syarat yang terakhir kami sebutkan tadi adalah mengetahui waktunya setelah perempuan ini enam surut sehat dan tiga surut wujud terpenuhi sembilan surut ingin melaksanakan sholat tarawih keluar dari rumahnya kemudian saat masuk ke pintu masjid ada perkara yang mengagetkan seperti perkara yang keluar dari alat kemaluannya yang tidak dia duga-duga Meskipun seluruh perempuan mengetahui kapan waktu haid, namun kadang-kadang takadam wa ta'akhir. Kadang-kadang datang dua hari sebelumnya, dua hari setelahnya, bla bla bla. Kita juga tidak merasakan ini katanya. Maka di sini perempuan ini kaget. Apa yang terjadi? Kemudian dia memeriksa ternyata datanglah penghalang forbidden. Sehingga dia sembilan suruh terpenuhi. Bahkan sudah jalan ke masjid. Ternyata di pintu masjid ada forbidden. Ada lambang bulat merah kemudian ada strip. Lambang forbidden dilarang masuk. Bukan maknanya dilarang masuk ke masjid. Boleh yang rojah ke masjid. Apalagi ada menuntut ilmu. Namun maknanya tidak boleh sholat. Maka inilah yang dinamakan tadi pembahasan kita mawane as-sholat. Penghalang dari sholat. Maka permasalahan ini dari sini kita mengetahui bahwa hukum dari ibadah itu tidak hanya melihat kepada surut saja, tetapi juga melihat kepada penghalang. Jika surut terpenuhi seperti tadi perempuan yang akan melaksanakan sholat sembilan surut terpenuhi, namun penghalang jatuh dan tidak bisa terangkat, belum masih sepekan lagi terangkatnya, berarti dia tidak boleh melaksanakan sholat. Tidak ada hukum baginya sholat. Itu makna dari pembahasan kita. Maka oleh sebab itu di dalam ilmu fikih, terutama di kawaidul fikih dan di usulul fikih, seseorang melaksanakan ibadah harus melihat kepada dua perkara. Pertama, terpenuhi syarat-syaratnya. Dan yang kedua, terangkat dari forbidden, penghalang. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam banyak kawaid mengibarahkan seperti disebutkan kaidah ini oleh Abdurrahman As-Sa'di wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu surutin wal mawani' tartafi maknanya wala yatimul hukmu tidak jadi hukum itu sempurna dilaksanakan seperti sholat lima waktu untuk perempuan tidak jadi hukum itu terlaksanakan kecuali jika terpenuhi kullu surutin terpenuhi sembilan syarat tadi. Wal mawane tartafe dan forbidden pelang merah tadi terangkat. Maknanya dia tidak dalam keadaan haid ataupun nifas terangkat maka sembilan syarat tadi dengan terangkatnya forbidden ataupun penghalang maka dia melaksanakan sholat. Namun jika sembilan surut tadi terpenuhi dan jatuh forbidden penghalang maka di sini hukumnya menjadi tidak boleh sholat dan puasa. Maka inilah dari qawaidul idul wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syurutin wal mawani' tartafi'. Sehingga di sini untuk perempuan dalam melaksanakan peribadatan siam dan sholat tidak melihat kepada surut saja tetapi melihat kepada surut dan juga melihat kepada al-mawani. Jika syarat terpenuhi namun mawani belum terangkat, maka hukumnya tidak boleh sholat. Fahim Sekarang indak ya Abdurrahman. Al-an anta lama turi tusalli. Fajtami surut wal mawani aula melaksanakan sembilan syarat tadi. Menghadap kiblah pakaiannya bersih, menutup aurah. Namun pas mau masuk ke masjid dilihat, ada yang keluar apa tidak? Iya. Iya. Hah? Ada mawane aula? Lak Lakmawane aula ya Abdurrahman? Terpenuhi sembilan syarat, kemudian mau sholat, keluar darah. Iya. Enggak, enggak pernah keluar darah. Jadi kesimpulannya laki-laki tidak ada mane. Baik. Jadi laki-laki hanya mau sholat itu melihat surut saja. Di surut, tawafar di surut, naam, halas, sholat. Tapi mane, gak pernah datang haid. Iya apa tidak? Jadi untuk laki-laki hanya memandang surut saja. Namun laki-laki perempuan apa? Surut wal mawane, melihat kepada penghalang surutnya terpenuhi tapi ada penghalang, maka tidak boleh. Fahimtum? Paham semua? Jadi Abdurrahman mau sholat, langsung saja sholat ya. Tidak usah melihat ada darah atau tidak. Selesai atau kita masuk lagi? Selesai ya? Cukupkan.